Ya insyaallah taala di pertemuan kita beberapa hari ke depan ini ya kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan sabar dari kitab Riyadus Solihin. Kemudian yang kedua, insyaallah taala di akhir-akhir pertemuan kita nanti kita kembali akan membahas makna dari dua kalimat syahadat. Itu makna la ilaha illallah dan makna Muhammad Rasulullah. Ini semua adalah materi yang sangat penting untuk dimiliki dan diketahui oleh setiap hamba dan dia beramal di atasnya. Ya sebelum kita memulai pertama kita bersyukur kepada orang-orang yang telah bekerja sama untuk terwujudnya acara ini dan kita bersyukur kepada mereka sebab Rasulullah SAW bersabda, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda bahwa mandalla ala khairin falaku mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan satu saja kebaikan, maka dia akan diberikan ganjaran semisal dengan orang yang melakukannya. Ini adalah hal yang disyukuri Jadi usaha orang-orang yang mengadakan acara seperti ini. Kita syukuri dan kita saling adanya kerjasama yang baik dan terwujudnya hal tersebut yang mana mereka dengan usahanya, apakah dengan pikirannya, dengan e, materi yang disumbangkan atau dengan tenaganya, semuanya masuk di dalam hadis Rasulullah Alaihi Wasallam Siapa menunjukkan pada kebaikan maka bagi dia semisal dengan pahala orang yang melakukannya. Kemudian juga Allah SWT memerintahkan kepada kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan terwujudnya kebaikan dan ketakwaan itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan jalan ilmu. Kita mempelajari ilmu agama, maka di situ akan terwujudlah kebaikan dan demikian pula dengan ilmu agama, di situ akan terwujud ketakwaan. Tidak akan terlaksana tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kecuali melalui adanya acara-acara belajar ilmu agama. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada yang kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia pemahaman di dalam agama. Perhatikan, hadis ini memiliki syarat dan memiliki jawaban dari syarat tersebut. Man, siapa saja, ini merupakan syarat. Siapa saja yang Allah inginkan pada yang kebaikan. Mencakup siapapun dia, tidak ada dibedakan apakah dia orang yang tinggi derajatnya di tengah manusia atau yang rendah derajatnya. Apakah dia laki-laki atau dia perempuan? Orang yang tua atau yang muda? Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada dia kebaikan. Dan kebaikan di sini mencakup umum. Mencakup umum seluruh jenis kebaikan. Ini dipahami dari sisi bahasa Arab bahwa ya sesuatu yang nakirah sesuatu yang tunggal dia sifatnya tunggal satu saja tidak dimasuki oleh alif lam ini dalam bahasa Arab berada dalam susunan syarat di antara susunan syarat tadi apa man siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan maka kebaikan di sini bersifat umum dia mencakup seluruh jenis kebaikan kebaikan untuk diri kita sendiri antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mencakup keimanan mencakup ketakwaan dan juga masuk padanya kebaikan di kehidupan kita dalam bermuamalah terhadap manusia. Demikian pula kebaikan kita di alam kubur dan di negeri akhirat semuanya adalah tercakup di dalam hadis ini. Jadi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia di dalam agama. Ini adalah jawabannya. Jadi siapa yang Allah berikan kepada dia pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada dia kebaikan. Karena itu seorang hamba ketika sudah ada kegembiraan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala nikmat, dia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dia sudah cinta untuk duduk bermajelis ilmu. Maka jangan dia sia-siakan dan jangan dia cacati. Jangan dia cari celah-celah yang bisa memalingkan dia dari dan senantiasa menambah ilmu agama ini. Sebab siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan dari segala sisi kebaikan, maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia pemahaman di dalam agama. Karena itu hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya memiliki pemahaman kebaikan. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan pada dia kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada dia pemahaman di dalam agama. Allah palingkan dia dari pemahaman yang benar di dalam beragama, walaupun dia menganggap dia paham dalam agama. Ini juga di antara kemalingan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa berada di atas kebaikan namun justru dia semakin jauh dari kebaikan ini diantara tertipu dengan beragama dia menganggap bahwa dia mengetahui sementara yang dia ketahui adalah lawan dari kebaikan di dalam beragama ini dari hal yang kita hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang telah mengetahui ilmu maka itu adalah sebab dia akan mendapatkan kebaikan bukan berarti dia telah mendapatkan kebaikan itu paham ya itu adalah sebab dia akan mendapatkan kebaikan, bukan berarti dia telah mendapatkan kebaikan. Siapa yang telah mengenal ilmu itu merupakan baru jalan. Ini merupakan sebab dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi belum dia mendapatkan kebaikan. Tapi seorang hamba itu akan dihitung dia diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan kebaikan kalau dia mengamalkannya. Paham ya? Kalau dia mengamalkannya. Dari sisi amalan seorang hamba ini dia akan dibalas. Dari sisi amalannya. Karena itu orang yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka disinilah hal tersebut akan bermanfaat bagi dia. Dia mengetahui keutamaan dalam belajar merupakan jalan kebaikan. Kalau dia hanya sekitar mengetahui tapi dia tidak mau belajar, apakah dia akan mendapatkan kebaikan? Tercakup dalam hadis tadi, tidak akan dapat. Dia mengetahui tentang keutamaan sholat, yang awal kali diperiksa kelak di hari kiamat apa? Salat. Ini antara ibadah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah salat. Apabila baik salatnya, maka baik pula amalan yang lainnya. Apabila rusak salatnya, maka rusak pula yang lainnya. Tapi kalau dia hanya mengetahui seperti ini, tapi dia tidak pernah beramal dengan salat tersebut, apakah dia mendapatkan kebaikan? Tidak akan mendapatkan kebaikan. Atau dia sudah beramal dengan sholat tersebut Dia melaksanakan sholat Tapi tidak dibangun di atas ilmu yang benar di dalam sholatnya Dia tidak mau mempelajari bacaan yang benar Dia tidak mau mempelajari tata cara sholat yang benar Apakah dia akan mendapatkan kebaikan? Justru akan mendapat celaan dari Allah Subhanahu akan mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah celah di dalam Al-Qur'an wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat Kenapa? Mereka ini lalai terhadap salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana mereka ini terhadap salat mereka lalai dia. Lalai dari memperhatikan khusuknya, lalai dari memperhatikan benar dan tidaknya gerakannya. Ini semua dicela. Karena itu Nabi sallallahu alaihi terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pernah beliau mencela atau menyuruh kepada seseorang untuk mengulangi sholatnya sampai tiga kali. Dia sholat di masjid Nabi SAW Sementara Nabi di dalam masjid bersama sahabatnya Setelah itu dia datang kepada Nabi memberikan salam Setelah Nabi jawab salamnya dia Maka dia dikatakan Irji fasolli fa'ina kalam tusolli Pergilah kamu sholat Karena sesungguhnya engkau ini belum melakukan sholat Sholat lagi dia ulang lagi sholatnya Sampai kedua kali dia ulang ini Setelah itu dia berikan lagi salam kepada Nabi Nabi jawab lagi salamnya Kemudian Nabi ulang lagi Irji fasolli fa'ina kalam tusolli Setelah itu dia mengatakan Ya Rasulullah, tidak bisa lagi saya memperbaiki kecuali apa yang telah saya lakukan. Karena itu ajari saya. Lihat, ini ciri orang yang ingin mendapatkan kebaikan. Kalau dia sudah tahu dia salah, dia tahu bahwa dia tidak mengetahui ilmunya. Kepada orang yang mengerti ajari saya. Ini hendaknya sikap seorang yang beriman, orang yang ingin mendapatkan kebaikan, seorang yang berharap mendapatkan keridhaan Allah, apalagi dia berharap sorga Allah yang sangat mahal nilainya. Itu Hendaknya dia seperti ini datang kepada orang yang mengerti, ajari saya. Maka setelah itu Nabi pun mengajari dia tata cara sholat yang benar. Tata cara sholat yang benar. Ini hendaknya sikap seorang hamba. Karena itu apabila dia mengetahui jalan-jalan kebaikan ini, hendaknya dia fokuskan dirinya untuk memperbaiki diri. Dari pokok-pokok yang bisa mengangkat kewajiban dia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mampu meluangkan waktu kadang sampai satu bulan pergi seminar, masalah pertanian khusus walaupun bayar sangat mahal kadang ada yang hanya sekedar apa namanya untuk mengetahui EQ katanya emosional apa question ya ini walaupun dia membayar satu hari sampai 2 juta kalau tiga hari 6 juta padahal tidak ada manfaatnya juga kenapa dia mampu seperti itu mau memfokuskan dirinya kenapa kita tidak fokuskan diri kita dalam waktu-waktu tertentu kita fokuskan luangkan waktu kita satu bulan misalnya atau satu minggu atau beberapa hari kita datang kepada orang yang alim kepada orang yang alim kita keluarkan biaya tolong ajari saya bagaimana tata cara wudhu yang benar datang dia fokuskan waktunya dia keluarkan biayanya ini enaknya dia lakukan kemudian setelah itu pada waktu tertentu dia datang lagi misalnya setengah bulan kalah ya dia lakukan lagi setengah bulan misalnya dia datang, tolong ajari saya tata cara sholat yang benar. Dia lakukan, dia korbankan hartanya, dia tabung dulu. Ya, untuk yang dia gunakan hal tersebut. Datang kepada orang yang alim. Ini adalah jalan untuk mendapatkan kebaikan bagi seorang hamba. Dia tidak mengetahui kewajiban antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia fokuskan untuk melakukannya. Karena itu kita syukuri ya, adanya acara-acara seperti ini, orang-orang yang terlibat di dalam terlaksananya acara-acara seperti ini Hendaknya kita syukuri dan harus adanya kita saling ta'awun, saling meringankan dengan kerjasama yang baik. Ini adalah merupakan jalan-jalan kebaikan yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semuanya dengan balasan sorga yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita harapkan menjadi amalan jariah kita semuanya. Amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesungguhan beratnya kita melakukan dan keikhlasan kita di dalam melakukannya. Karena itu jemaah sekalian, di sini hal yang perlu kita pahami bahwa memahami ilmu agama itu jalan kebaikan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Yang akan dibalas adalah ketika kita mengamalkannya. Orang-orang yang masuk ke dalam surga itu tidak dihitung dia karena dia mengetahui ilmu saja. Tapi karena amalannya dia. Ya, karena amalannya dia yang dia lakukan. Karena itu orang mendapatkan kebaikan di dunia juga karena amalannya. Bukan karena ilmu saja yang dia ketahui, Allah SWT berfirman, "Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun, nuhiyannahu hayatan thayyibah Wala najaziyannahum ajarahum bi ahsani makanu ya'malun." Siapa saja yang dia itu beramal dengan amalan yang solih. Apakah dia laki-laki atau dia perempuan Dan dia beriman Disebut yang pertama di sini apa? Amalan soleh dulu Siapa saja yang beramal dengan amalan soleh Amalannya dihitung Siapa yang beramal dengan amalan soleh Amalan yang soleh itu amalan yang dibangun di atas ilmu Amalan yang soleh itu amalan yang dibangun di atas ilmu Sebab amalan yang soleh Itu disebutkan oleh para ulama adalah amalan yang dilakukan semata-mata untuk Allah Dia lakukan amalan itu karena Allah Dan memang untuk Allah Diharapkan pahala di sisi Allah Kemudian dia lakukan sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amalan soleh. Sekarang bagaimana kita bisa beramal dengan amalan soleh? Kalau kita tidak mau mempelajarinya, kan begitu. Siapa saja yang beramal dengan amalan salih, apakah dia laki-laki atau dia perempuan, Wahuwa mu'minun dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh dua ini pegang baik-baik. Dia beriman dan beramal soleh. Dia iman dia yakini, kemudian dia wujudkan dalam amalannya. Iman dan amal soleh. Dua perkara ini Allah sebutkan balasannya fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Betul-betul kami akan balas dengan kehidupan yang baik. Kemudian kami akan berikan kepada mereka balasan dengan sebaik-baik balasan dari apa yang telah mereka apa di akhir ayat disebut bimakanu ya malu dari apa yang telah mereka amalkan. Jadi itu amalannya. Jadi Allah berikan balasan kelak di akhirat dengan sebaik-baik balasan. Apa balasannya? Bima kanu malun dengan sebab apa yang telah mereka amalkan. Itu yang dibalas amalan kita. Ini banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa yang akan dibalas kelak di akhirat adalah amalan seorang hamba. Amalan seorang hamba yang dibangun di atas ilmu. Karena itu jemaah sekalian, disinilah kita hendaknya bergembira ketika Allah memberikan kita kesungguhan kesenangan, cinta kepada agama kita, merasa lapang kita untuk belajar, bukan merasa sempit dada kita. Sebab dengan kelapangan di dalam dada untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu ciri orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Mayuridillahu bihi ayahdiyahu mayuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada dia kebaikan, hidayah. Siapa saja yang Allah inginkan padanya hidayah, petunjuk. Apa? Yashraf sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya di dalam Islam. Allah berikan kelapangan. Kalau orang di luar Islam, Allah berikan kelapangan dia, senang dia untuk memeluk Islam. Tanda kebaikan Allah memberikan hidayah kepada kepadanya. Kalau dia sudah dalam Islam, dia senang, lapang dadanya ringan untuk mempelajari agamanya. Ini kelapangan yang Allah berikan. Siapa saja Allah inginkan padanya hidayah. Ini syaratnya. Apa jawabannya? Yasra sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya di dalam Islam. Tapi sebaliknya, lanjutan ayat, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa saja yang Allah SWT inginkan padanya kesesatan. Hati-hati, Siapa saja yang Allah inginkan padanya kesesatan. Yudillahu, Allah ingin sesatkan dia. Ya Jaal sadrahu dayikan. Allah jadikan dari yang itu sempit. Haraj, merasa berat. Seakan-akan dia itu mendaki ke atas langit. Ada pelajaran agama berat, lari. Tapi selain agama ringan dia lakukan. Datang lagi pelajaran-pelajaran yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, lari lagi. Kalau cocok dengan hawa nafsunya, senang lagi. Itu sebenarnya agama itu bukan hawa nafsu kita itu yang harus dicocoki oleh agama. Tapi apa? Hawa nafsu kita yang harus mencocoki agama. Ya tidak? Sekarang kalau mengikuti hawa nafsu kita senang tidak sholat, lebih enak, lebih enak tidak sholat kan? <laughs> Tapi kenapa? Itulah agama. Jadi hawa nafsu kita harus mengikuti agama, mencocoki agama. dan itu siapa yang Allah ingin sesatkan, dia Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak, seakan dia itu mendaki ke atas langit. Tapi kapan Allah berikan kelapangan, kita bergembira dan kita jaga nikmat ini. Kita jaga sesuatu yang membuat kita sempit, membuat kita jauh darinya. Kita orang yang cinta kepada ilmu itu adalah orang-orang yang tanda orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Karena itu sebagian ulama mengatakan ini sebagian ulama mengatakan katanya kun aliman au muta'alliman au mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatuhlika. Jadilah kamu itu seorang yang alim. Ini yang pertama. Kita harus jadi orang alim. Orang alim itu orang yang berilmu, pandai dia ilmu. Kalau tidak bisa pun aliman atau muta'alliman. Jadilah orang yang belajar. Kita belum jadi orang yang alim, maka jadilah kita orang yang belajar. Kemudian yang ketiga, al mustami'an atau jadilah orang yang sekedar mendengar. Kita tidak bisa baca dengan baik, tidak bisa mencatat, tidak bisa menghafal. Dengar saja. Oh, tahu kita hukumnya begini. Pernah saya dengar dibaca hadis ini oleh ustaz. Dengar dia. Kan begitu ya? Mustami'an. Abu Hibban. Atau yang orang yang cinta kepada ilmu. Cinta kepada orang-orang yang belajar. Mungkin dia bisa berikan bantuan kepada orang yang belajar. Dia cinta. Tapi dia sendiri tidak bisa belajar. Paham ya? Falatakun khamisan. Jangan kamu menjadi yang kelima. Apa yang kelima? Bukan orang yang alim, bukan orang yang belajar, bukan orang yang mendengar, bukan pula orang yang cinta kepada orang yang alim. Malah si alim dia benci. Dijauhkan manusia dari si alim. Bukan pula dia orang yang belajar, malah dia menjauhkan orang dari belajar. Bukan pula orang yang mendengar dia, malah dia yang mau didengar, sementara dia tidak punya ilmu. Dan dia pun tidak cinta, malah dia ingin dicintai, padahal dia tidak punya segalanya. Dia tidak bukan juga orang alim, bukan dia orang yang bisa belajar, bukan orang yang mau mendengar ilmu. Dia tidak juga cinta kepada ini. Falatakun khamisan, jangan kamu jadi yang kelima, maka kamu akan celaka. Celaka. Kalau lepas dari ini kita akan celaka. Sebab-sebab kejelekan. Ini hal yang perlu dipahami oleh setiap insan pada dirinya. Dan kita ketahui orang yang belajar itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar. Jalan-jalan kebaikan. Sebab tadi kunci kebaikan apa tadi? Belajar kan? Allah pahamkan dia di dalam agama ini kunci segala kebaikan. Kalau kita sudah memahami ini kunci segala kebaikan, kenapa kita tidak ambil kuncinya? Usahakan. Harus kita raih. Kita jaga. Jangan sampai kita terlepas darinya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu perintah ini. Tidak ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran selain ini. Untuk apa? Meminta kepada Allah. Minta tambahan. Kul, katakan ya Muhammad, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu. Siapa yang perintah tadi? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Siapa Allah Subhanahu wa taala pencipta kita? Yang paling tahu kebaikan, yang paling jujur di dalam ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah ingkar janjinya. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Tapi Allah yang diperintahkan kepada nabinya. Apa yang Allah perintah? Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkan kepada ku ilmu. Karena itu kita lihat doa Nabi kita Muhammad Wasallam senantiasa minta tambahan ilmu. Dijadikan ilmu yang telah dia miliki ini jangan sampai hilang. Dijadikan bermanfaat. Perhatikan doa Nabi SAW. Apa kata beliau? Allahumma anfa'ni bima tani wa ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, jadikanlah manfaat kepadaku pada apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kita sudah mengetahui ilmunya, minta kepada Allah agar ilmu itu bermanfaat. Kemudian yang kedua apa? Wa ma yanfa'uni dan ajari saya apa yang bisa bermanfaat buat saya. Pertama tadi apa? Kalau kita sudah punya ilmu, minta kepada Allah supaya bermanfaat. Setelah itu minta kepada Allah tambahan ilmu, minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian di akhir hadis, di akhir doanya, wazidni ilman dan tambahkanlah kepada ilmu. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu jemaah sekalian dalam doa Nabi SAW banyak sekali seperti ini. Karena itu jaga hal tersebut. Jangan sampai kita lengah darinya. Ya, insya Allah taala pelajaran kita pertama di sore hari ini adalah membaca kitab Riyadus Solihin nanti. Kalau kitab Riyadus Solihin kita ambil pada bab yang ketiga. Bab ketiga itu bab sabar di dalam kitab Riyadus Solihin. Kitab Riyadus Solihin itu apa artinya? Taman orang-orang yang soleh. Ya, taman orang-orang yang soleh. Riyadus Solihin. Tamannya orang-orang yang soleh. Bagus judulnya ya. Kalau dia mau refreshing, Buka ini kitab Riyadus Solihin. Itu otak akan terrepres. Terrepres. Sering main komputer, ah berat sekali, repres dulu. Oh laju lagi dia. HP-nya sering main HP, lambat-lambat, refresh lagi, lancar lagi kan, ya? Yeah? Atau pikiran sudah kusut, sudah kusut, aduh, pergi anu dulu kita ini, refreshing ke pantai, lihat-lihat yang luas, melihat pohon-pohon segar, pulang ke rumah enak lagi pikirannya, ya kan? Itu apa namanya? Refresh. Ini ada tamannya ini. Bukan ini kita riyadus salihin akan segar kita melihat kehidupan ini. Terjadi masalah, buka lagi. Terjadi masalah, buka lagi. Karena itu yang sebaiknya bagi seorang penuntut ilmu itu memiliki kitab Riyadus Solihin di rumahnya. Ya, dia beli terjemahannya, walaupun hanya sekitar terjemahannya. Sekarang ada sudah penjelasannya. Jadi kitab Riyadus Solihin itu ada namanya matannya. Matannya itu disebutkan bab ini oleh Imam Nawawi, nanti disebutkan ayat ini, ayat pendalilan tentang bab ini. Kemudian hadis-hadis pendalilan bab ini. Ya. Ada namanya syarahnya. Syarahnya itu penjelasan dari ulama. Oh, ayat ini ini penjelasannya, maknanya. Maksudnya begini begini begini, uraiannya. Itu syarahnya. Ada juga sudah dijual. Alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Ya. Kalau kita buka, dimanapun kita buka, buka saja begini, kita baca, maka pasti kita akan mendapatkan ilmu yang memberikan ketenangan di dalam jiwa. Di mana saja kita buka. Paham ya? Baik, ini kita pria Solihin atau kita urut, kita sebutkan dulu siapa ini penulis kita pria Solihin? Imam An-Nawawi. Ingat, Nawawi bukan namanya. Imam An-Nawawi, Nawawi bukan namanya. Sama dengan Imam Al-Bukhari, bukan namanya. Imam Syafi'i bukan namanya. Ya, hati-hati. Ini butuh ilmu, ini belajar kita supaya paham. Nawawi, Nawa itu tempat kampungnya bernama Nawa. Kalau di sini namanya Sampit. Kalau orang yang berasal dari Sampit, oh Sampiti. Tambah ya di belakangnya huruf ini dalam bahasa Arab ya. Dari Imam Bukhari itu dia berasal dari negeri Bukhara. Karena disebut dia berasal dari negeri Bukhara, disebut apa? Bukhari. Orang yang berasal dari Banjar, Al-Banjari. Ini sering didengar Al-Banjari, Al-Banjari. Tapi apa? Kita tidak paham ya. Sama ini Nawawi, itu Nawa, itu nama kampungnya, tempat kelahiran dia. Dari situ juga dia meninggal. Maka di sebelah Nawawi, itu dia berasal dari kampung Nawa tadi. Itu Imam Nawawi. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari namanya Muhammad iya. yeah, bin Ismail. Itu nama Imam Bukhari. Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad juga bin Idris. Ya sekarang Imam Nawawi siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Imam Nawawi kunyanya Abu Zakaria. Ya, Abu Zakaria. Namanya siapa? Yahya bin Syarof. Namanya Yahya. Itu nama Imam Nawawi ya. Nah, sekarang kita sebut tadi ada kunyanya ya. Kunya. Kunyanya Abu Zakaria. Kemudian ada lagi panggilannya Lakop itu namanya panggilan gelarnya dia Syamsuddin. Ya. Imam Nawawi Syamsuddin, Abu Zakaria Yahya bin Syarab, begitu. Sekarang kita lihat apa itu gelarnya Syamsuddin? Syamsuddin itu artinya mataharinya agama karena dia menerangi sehingga agama ini tersebar kembali. Penerang agama. Ini diberikan gelar ya kepada Imam Nawawi oleh orang-orang ya walaupun dia sendiri tidak ridho terhadap gelar itu. Cukuplah katanya Allah Swt yang menyebarkan agamanya ini. Menerangi agamanya. Tapi dia cuma sebentar sebab menunjukkan keikhlasan orang dalam berdakwah. Tidak mencari ketenaran. Begitu orang dalam berdakwah sehingga manfaatnya itu akan tinggal dirasakan oleh umat setelahnya. Kita lihat sampai hari ini tetap tinggal ya kitab beliau itu dibaca terus oleh manusia sampai hari ini. Orang-orang yang belajar kenal kitab beliau. Dalam masalah pikirnya ada. Dalam masalah nasihat-nasihatnya ada. Dalam kitab hadis-hadis yang sangat kecil. Sangat terkenal dimanapun orang menuntut ilmu, dia paham. Kitab Imam Nawawi. Itu Syamsuddin namanya gelar ya, Lakob Terhadap orang yang membela agama. Orang yang menyebarkan agama, diberi gelar dia. Diberi gelar oleh orang-orang. Ya, kemudian kunyanya Abu Zakaria. Abu Zakaria itu dalam bahasa Arab, dalam istilah agama kita namanya kunya. Kunya itu sebutan yang didahului dengan Abu, artinya bapak di depannya, bapak. Kalau misalnya dia punya anak namanya Abdullah, bahasa Arab apa bahasa Arabnya bapak? Abu, ya, Abun. Kalau ibu, Umun. Nah sekarang kalau dia berkunya dengan nama anaknya berarti Abu Abdullah, berarti bapaknya si Abdullah, begitu. Itu namanya kunya. Kalau perempuan Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Ini disunahkan di dalam agama kita. Nabi Rasulullah perintahkan. Berkunyalah kalian kata beliau, tetapi jangan berkunyah dengan kunyaku. Siapa kunyahnya Nabi? Abul Qasim. Karena dia punya anak Qasim. Tapi di sini larangan ini kata para ulama kalau namanya juga Muhammad. Kalau namanya Muhammad berkunyah dengan Abul Qasim, Muhammad Abul Qasim ini akan memberikan apa namanya gambaran orang bahwa itu juga nabi. Nabi kan siapa? Muhammad Abdul Qasim. Nanti kalau orang mana Nabi? Itu Muhammad Abdul Qasim. Oh berarti dia Nabi Muhammad ini. Kan begitu ya? Ini ada hal yang dilarang oleh agama. Dalam oleh para ulama berkunya dengan siapa? Nabi sendiri yang sebutkan berkunyahlah kalian, tapi jangan berkunya dengan kunyaku. Sekarang juga kunya ini boleh dengan profesi dia, pekerjaannya. Atau yang sesuatu yang sering dia lakukan. Ya kalau orang suka jalan-jalan terus, keluyuran, keluyuran. Anaknya sering keluyuran, keluyuran, malam keluar, siang malam tidak tentu arahnya. Itu kan nah, dikasih kunyah Abu Safar. <laughs> Orang yang suka safar ya, kau berdian terus. Abu Safar itu boleh. Sebab kita lihat ya seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan namanya dia. Namanya Abdul Rahman bin Safar. Ini disebutkan oleh para ulama. Nama Abu Hurairah siapa? Abdul Rahman. Ya Abu Hurairah katanya dia dicinta kepada kucing. Maka diberilah dia kunya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Jelas ya? Ini seperti Ali bin Abi Thalib. Siapa kunyanya dia? Abu Turab. Kenapa? Karena dia pernah cekcok dengan istrinya Fatimah. Sudah dia pergilah begitu dan Nabi cari dia ternyata dia berbaring di tanah. Kum ya Abu Turab kata Nabi. Bangkitlah engkau wahai bapak tanah. Kunyah bagi dia, dia senang dengan itu, akhirnya dia pakai terus. Ini juga menunjukkan bahwa anaknya Nabi saja bisa cekcok dalam rumah tangganya. Kalau orang yang hidup berumah tangga seumur hidup katanya tidak pernah cekcok, nggak bisa ya. Sedikit cekcok istrinya sudah cerai saja kamu cari istri lain. Dia cari istri lain belum tentu dia lebih baik, mungkin lebih banyak lagi cekcoknya. Nanti cari istri lain lagi lebih banyak lagi cekcoknya. Karena itu kalau sudah punya istri itu disyukuri. Kalau memang istri marah-marah terus nikah lagi, tidak apa-apa. Marah para istri, poligami ya. Kan boleh agama perintahkan kan? Kalau tidak cukup satu dua. Ini tapi jangan hanya mengikuti hawa nafsu ya. Tapi ini memiliki maslahat. Misalnya istrinya sudah tidak bisa melayani dia, sementara si suami ini sudah berat nih bagaimana caranya ini? Aduh, tongkat ini. Nah, misalnya ini hal yang daripada dia terjatuh dalam perbuatan maksiat maka dibolehkan dalam agama. Jelas ya? Ini hal yang perlu dipahami dalam masalah kunyah. Jadi Imam Nawawi siapa kunyahnya? Abu Zakaria. Walaupun beliau ini tidak punya anak. Ya, jadi orang berkunyah itu tidak mesti punya anak ya. Anak kita masih kecil bisa kita kasih kunyah. Misalnya anak kita masih kecil, oh ini Ummu Ibrahim misalnya. Diharapkan nanti dia punya anak namanya Ibrahim. Anak kita misalnya kecil, oh kamu Abu Ibrahim. Karena itu Nabi pernah memberi kunyah kepada anak kecil waktu itu Abu Numair. Ya masih kecil ya laki-laki karena meninggal e, burungnya ya Abu Numair kata Nabi, "Ma fa'ala Nugair." Wahai Abu Numair, apa yang diperbuat oleh si Nugair? Nugair itu burung kecil kayak burung pipit. Maka Nabi menghibur dia, dia sedih dengan meninggal burungnya. Burung yang dia pelihara itu seperti burung pipit. Maka setelah itu Nabi datang kepada dia menghibur dia. Ya Abu Numair, maaf ada nughair? Kata Nabi, wahai Abu Numair, apa yang diperbuat oleh si burung kecil itu? Senang dia. Akhirnya setelah itu ini juga memberikan pelajaran disebutkan oleh para ulama bolehnya kita memelihara burung ya, tapi diberi makan, jangan ditelantarkan. Memberi makan jangan ditelantarkan. Baik, jadi dia berkunyah dengan Abu Zakaria, walaupun dia tidak punya anak. Kenapa tidak punya anak? Karena Imam Nawawi di antara orang yang tidak menikah. Ya. Lihat dia ulama ada yang tidak menikah. Kenapa dia tidak menikah? Bukan karena dia membenci menikah. Padahal Imam Nawawi sangat paham dia membahas masalah pernikahan itu sangat hebat. Hanya disebutkan oleh para ulama, beliau ini meninggal muda. Meninggal muda. Dan di masa mudanya dia sangat sibuk dengan ilmu. Ini ciri ulama seperti itu. Ciri orang yang ingin baik itu sibuk dengan ilmu hidupnya. Setiap detik tarikan nafas itu mikirkan ilmu. Karena itu beliau masih kecil. Beliau sudah membahas-bahas, sudah mulai besar, dewasa. Beliau masih kecil, bisa menulis sudah, mulai remaja. Dan beliau ini umur beliau tidak lebih dari 45 tahun dan beliau meninggal di usia 45 tahun saja. Dan beliau belum sempat untuk menikah karena sibuknya beliau, sibuk menulis, sibuk membahas. Jadi orang yang ingin menjadi seorang ustadz itu bukan hanya dapat ilmu begitu saja langsung besok bisa ceramah. Hah? Tapi memang berat. Hari ini dihafalkan lagi. Hari ini apa maknanya? Buka lagi tafsir, buka lagi penjelasan para ulama. Banyak kitab-kitab yang harus dia miliki. Jadi dia banyak punya kitab. Memang hari-hari kerjanya membahas siang malam, siang malam. Baca lagi ini apa maknanya, cari lagi. Dari bahasa ini apa maknanya kalimat ini, cari lagi. Kalau dia tidak paham, cari orang yang lebih paham, tanya. Begitu orang membahas ilmu. Itu ilmu yang memberikan berkah. Sehingga setelah dia kuasai berbagai macam ilmu ini, disitulah dia melihat titik kebenaran dalam jalannya. Kalau dia hanya baru satu hadis dia tahu, mengangkat dirinya paling benar. Tidak cocok ya seperti ini, tidak cocok. Tapi kita pelajari dulu, setelah kita melihat satu, oh begini. Nanti kita belajar lagi, oh ternyata saya masih bodoh. Baru kemarin yang saya tahu ternyata kurang. Dia pelajari lagi, oh ternyata saya semakin bodoh. Ternyata kemarin saya baru tahu begini. Yaitu orang yang mempelajari ilmu, semakin dia belajar, maka dia akan semakin memahami bahwa dirinya itu tidak memiliki apa-apa. Itu ciri orang yang dalam keilmuannya. Dalam keilmuannya. Ini Imam Nawawi. Dia itu dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah dan dia meninggal 676 Hijriah. Berarti umurnya berapa? 45 tahun ya, meninggal ya Dan karangan beliau ini sangat banyak. Di antaranya ini, kita Riyadus Solihin dua jilid. Dua jilid. Sangat berharga sekali kita Riyadus Solihin sampai hari ini dibaca oleh para ulama dan diajarkan. Kemudian beliau memiliki kitab yang sangat kecil, 42 hadis. Dikenal dengan hadis Arba'in Nawawiyah. Ini pokok-pokok agama dituangkan oleh beliau di situ. Demikian pula beliau punya kitab fikih panjang. Ini jadikan juga bacaan orang-orang yang belajar fikih. Namanya kitab Muhaddab. Apa kitab? Ya Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Majmu' atau yang mengumpulkan, memberikan penjelasan masalah fikih. Ya dalam mazhab Syafi'iyah. Dan mazhabnya beliau ini adalah Syafi'i. Beliau bermadhab ya pengikut Imam Syafi'i. Tapi bukan artinya orang bermadhab itu Bukan artinya orang bermadhab itu memang hanya mengikuti ucapan si gurunya. Tapi yang diikuti adalah pemahaman guru dalam memahami ayat dan hadis Nabi. Kalau tahu ternyata gurunya salah dalam hal itu, ya dia tinggalkan, dia ambil yang benar. Ya, dia ambil yang benar dari hadis Nabi. Misalnya gurunya membahas terbatas pembahasannya sampai di situ saja. Terbatas. Ternyata dia ini muridnya membahas lagi, dia lebih paham. Oh ternyata guru guru sudah salah. Maka dia tinggalkan pemahaman gurunya. Dia ambil yang benar. Sebab mereka sendiri yang berkata seperti ini. Imam Nawawi ini bermahal syafi'i ya. dan Imam Syafi'i ketika dia mengajar murid-muridnya. Siapa muridnya yang paling terkenal? Imam Ahmad bin Hambal. Itu murid Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Dan banyak kita lihat berselisih dalam memahami masalah fikih. Karena itu kalau masalah perselisihan dalam masalah fikih itu sesuatu yang tidak boleh kita pecah. Ya. Tidak boleh kita pecah. yang bersedekap, ada yang bersedekap di perut, ada yang bersedekap di dada, ya ada yang di bawah perut. Ini hal yang tidak boleh membuat seorang itu pecah. Kenapa? Diperiksa dulu penjelasan. Tuntunan Nabi dikumpul dulu, ternyata Nabi melakukan semuanya. Berarti kalau dia lakukan begitu boleh. Yang lain melakukan ini boleh juga. Kenapa? Karena hal tersebut boleh. Sekarang bacaan dalam bacaan masalah dia membaca doa istifta, ada yang membaca apa misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli terus ini boleh ada yang membaca juga Allahumma ba'id baini wa baina khataaya terus Demikian pula dalam rukuk dan sujud berbeda. Ada yang membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ada yang membaca apa? Subhana rabbiyal azim dalam rukuknya. Ada yang membaca dalam sujudnya apa? Subhana rabbiyal a'la. Banyak bacaan. Sekarang kita cek, ini ada tidak tuntunan dari Nabi. Oh ternyata memang Nabi berkali-kali kadang baca ini, kadang baca ini, kadang baca itu. Kenapa Nabi ajarkan banyak begini? Inilah hikmah dari agama kita ini. Bagi orang yang ingin membaca ini, dia baca itu yang pendek. Kalau dia mau yang panjang, mampu yang panjang, dia panjang panjang. Dan ini juga memiliki hikmah. Hendaknya kita hafalkan semua yang pernah dibaca Nabi. Kadang kita baca yang ini, kadang kita baca yang itu. Ini menunjukkan supaya jiwa kita tertidik tidak bosan. Dan supaya jiwa kita juga menghayati dan memikirkan khusyuk di dalam bacaannya. Ketika Allahu Akbar, apa dia baca? Oh saya baca ini. Dia hayati maknanya. Dia pahami. Demikian dia ruku, Allahu Akbar, Subhanallah Rabbiyal Azim. Nanti ruku yang lain dia pikir lagi, oh saya baca gini. Supaya dia konsentrasi dalam ibadahnya. Banyak hikmah. Kenapa agama seperti ini? Paham ya? Jelas ini? Ini hikmah. Jadi hal seperti ini tidak ada pecah. Kenapa juga ada yang menggerak-gerakkan jari dalam tahiyatnya? Kenapa yang tidak? Ini bukan hal yang bisa membuat orang pecah. Ya. Kecuali kalau kamu menyelisih memang pokok dari agama yang diselisih oleh Rasulullah memang harus berselisih. Kenapa Rasulullah berselisih dengan orang jahiliyah waktu itu? Orang jahiliyah itu meminta kepada patu, meminta kepada batu, dalam rezekinya, dalam keselamatannya. Tapi agama kita memerintahkan untuk meminta kepada Allah. Ini harus berselisih, tidak boleh bertemu. Tidak boleh saling ridho terhadap perbuatan seperti ini karena agama melarang. Tapi dalam perkara yang diberikan keringanan oleh agama dan memang ada tuntunan dari Nabi, hal tersebut tidak boleh membuat pecah terjadinya perselisihan. Paham ya? Ini hal-hal yang perlu dipikirkan dan dilihat baik-baik jangan asal bertindak saja. Jangan asal bertindak saja. Karena itu Imam Nawawi. Beliau ini bermaksud Syafi'i. Tapi bukan beliau itu mutlak mengikuti pemikiran Imam Syafi'i. Tapi bermadhab itu artinya dia menempuh jalan bagaimana Imam Syafi'i memahami Al-Quran dan hadis. Itu namanya madhab. Paham ya? Madhab itu apa artinya? Tempat kembali. Dari kata zahaba. Zahaba itu pergi. Kalau madhab itu tempat kita pergi. Oh kalau masalah ini gimana ini? Oh kita pergi ke bagaimana Imam Nawawi memahami? Oh begini caranya memahami hadis. Nah, itu namanya apa? Madhab. Tapi bukan itu yang diikuti. Karena itu Imam Syafi'i marah dia. Dia katakan, tidak sah al hadis, fadribu kaulir ha'id." Kata beliau, jika telah sahih hadis dari Nabi ada yang betul dari Nabi sebuah hadis, kemudian yukhalif wan kauli, hadis itu menyelisih ucapanku, Fadribu qalil haid, maka lemparkan ucapanku ini ke tembok kata beliau. Buang ucapan Imam Syafi'i dan ambil hadis Nabi. Ini perintah dari Imam Syafi'i sendiri. Perintah dari Imam syafii itu sendiri. Karena itu ada memang yang dari pengikut Imam Syafi'i pada Imam Syafi'i sendiri tidak bolehkan ya taklid kepada beliau. Tapi ada murid orang-orang yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i tidak mau belajar. Ah ini yang masalah. Dia tidak mau belajar, tidak mau mempelajari apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Sehingga ada yang berkata, "Ana Syafi'i." Mahaya itu. Wa in amut fawasiyati ayatasyafa'u. Saya ini Syafi'i ya. Sepanjang saya hidup, ha saya bersafi'i. Dan kalau saya mati, maka saya wasiatkan untuk kalian bersafi'i katanya. Datang juga pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, anak Hambali Mahayaitu wa in amut fawasiyati ay tahambalu. Saya ini pengikut hambali. Sepanjang saya hidup. Kalau saya mati, saya wasiatkan kepada kalian untuk berhambali. Datang juga pengikutnya Imam Abu Hanifah. Dia celak Imam Musafi. Katanya, dia sebutkan lagi buat hadis palsu. Bahwa saya begini-begini, telah menceritakan kepada gini. Sampai kepada Nabi. Nabi SAW telah bersabda. "Wayakti ala umati rajulun akan datang kepada umatku ini seorang laki-laki yuqalu Muhammad bin Idris disebut dia itu dengan sebutan siapa Muhammad bin Idris siapa tadi Muhammad bin Idris Imam Syafi'i akharru minal iblis lebih berbahaya daripada iblis ini pengikutnya Imam Abu Hanifah kemudian dia puji gurunya wasiyati ala nasi dan akan datang kepada manusia rajulun yuqalu Abu Hanifah akan datang kepada manusia seorang yang disebut Abu Hanifah Wa Abu Hanifah siraju ummati. Abu Hanifah ini adalah lentera umatku, penelan umatku. Wa Abu Hanifah lentera umatku. Ini dicela. Padahal iman yang keempat ini mencela ya. Abu Hanifah mengatakan haram bagi kalian mengambil ucapan saya. Ingat, ini kata beliau haram ya. Haram bagi kalian mengambil ucapan saya yang mana kalian tidak tahu dari mana saya mengambil. Kalau kita tahu oh Imam Abu Hanifah berucap begini karena dia ambil dari ayat Al-Qur'an, oh itu boleh kita ambil. Tapi kalau kita tidak tahu, nah boleh sembarang ambil. Itu Abu Hanifah sendiri. Bahkan beliau mengatakan dalam ucapan beliau yang lain, kata Abu Hanifah, jika datang ya, telah datang hadis dari Nabi fal rasi wal ain. Di atas kepala dijunjung, di atas kepala dan di depan mata kita, artinya harus kita terima saja. Dan jika datang juga dari para sahabat Nabi, fa'ala rasi wal ain. Di atas kepala dan di depan mata. Artinya harus betul-betul kita dahulukan dan kita junjung tinggi. Itu yang kita terima. Siapa berkata tadi? Abu Hanifah. Jadi semua imam yang empat ya Abu Hanifah. Ini Imam Malik. Imam Malik juga banyak ucapannya. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini semua berguru ya. Guru yang paling tua siapa? Abu Hanifah. Muridnya Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Syafi'i punya murid siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua, tapi mereka berselisih. Kenapa mereka berselisih? Iya, karena kan tidak dia bahas lagi, dia cuma ikuti cara gurunya belajar. Bapak begini kamu cara bahas ya, kata gurunya. Begini cara membahas memahami hadis Nabi. Dia bahas, kemudian dia lebih meluas ilmunya daripada gurunya, dia dapatkan ilmu yang lebih luas sehingga berpisahlah mereka dalam pemahaman dalam masalah fikih. Itu hal yang boleh. Yang seperti ini. Paham ya? Baik, ini Imam An-Nawawi. Kunia beliau tadi Abu Zakaria ya. Siapa gelarnya dia? Syamsuddin. Siapa namanya? Yahya bin Syarof. Dia meninggal umur 45 tahun. Dan dia ini belum sempat menikah, bukan karena tidak mau menikah. Dan memang banyak ya para ulama kita yang karena mereka di zaman mereka itu memang sangat sibuk. Orang mencari ilmu itu tidak gampang mengumpulkan ilmu. Kita sekarang gampang sekali. Datang ustaz sekali kali pertemuan puluhan hadis dibaca. Orang dulu pergi berbulan-bulan jalan kaki satu hadis saja didapat. Satu hadis didapat. Berbulan-bulan dia mengadakan perjalanan. Ini bagaimana mereka semangatnya dalam mencari ilmu waktu itu. Satu kalimat dia tidak paham apa, dia berjalan sampai berbulan-bulan. Dapat orang ahlinya itu tanya, gimana nih kalimat ini maknanya? Ini penuntut ilmu. Kita zaman sekarang terlalu banyak kemudahan yang membuat kita lalai. Internet sangat mudah, sudah klik ini, klik ini banyak. Hanya pahami sendiri akibatnya salah. Nak cocok seperti itu. Tapi orang menuntut ilmu itu berguru. Dulu belajar terus menerus. Satu persatu kita dipelajari dari depan guru. Sebab guru itu akan memahamkan makna dari makna isi dari kitab tersebut. Jelas ya? Jadi beliau ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan ketika beliau meninggal manusia sangat bersedih. Sekitar dua ribuan orang menangis kehilangan dan sangat bersedih mengantar jenazah beliau Imam Nawawi. Karena itu orang yang baik itu jamaah sekalian meninggalkan jejak yang baik, tidak meninggalkan harta benda. Tetapi ditinggalkan adalah ilmu dan menjadi orang yang terus menerus didoakan setiap kali orang membaca. Telah berkata Imam Nawawi rahimahullah, telah berkata Imam Al Bukhari rahimahullah, didoakan terus, didoakan terus. Karena itu orang kalau ingin mendapatkan kebaikan berpijak di atas ilmu, itu dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mulia dengan ilmu walaupun dia tidak memiliki harta benda. Tetapi sang raja memiliki harta benda, kemuliaan ketika dia memiliki saja. Jadi kalau sudah hilang apa yang dia miliki, kadang dia justru dihinakan diinjak-injak oleh manusia. Ketika manusia memuliakan dia, itu karena mereka takut kepada dia. Tetapi orang yang berilmu itu akan dimuliakan walaupun dia telah meninggal. Karena itu telah datang wasiat dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau sungguh kata beliau perbedaan antara pemilik ilmu dan pemilik harta. Maka kata beliau, kalaupun pemilik ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga dia. Adapun pemilik harta, orang yang memiliki harta itu yang akan menjaga hartanya. dia ya tidak? Kita pahami atau tidak ini? Harus dimengerti. Orang yang punya ilmu, ilmunya itu akan menjaga dia. Dimanapun dia berjalan, ilmunya akan menjaga dia. Ketika dia lapar, ada yang goreng itu, mau diambil tidak ada orangnya. Eh, ilmu mengatakan mengambil hartanya orang haram. Dia tidak terjaga dia, dia jual beli, mau menipu, timbangannya dia potong. Eh, ilmunya mengatakan yang menipu bukan dari golonganku kata Nabi. Ilmunya melarang dia. Ilmunya akan menjaga dia dimanapun dia berpijak Orang yang memiliki ilmu, ilmu yang akan menjaga dia. Istri kita tidak takut kita tinggalkan di rumah karena ada ilmunya dia. Tidak mungkin dia selingkuh, dia paham. Suami harus dia hormati, dia doakan. Suami juga keluar rumah, tidak takut istrinya karena suami punya ilmu. Tidak mungkin suami itu berselingkuh, dia paham. Selingkuh itu haram, apalagi berzina haram. Tapi kalau orang tidak punya ilmu hanya punya harta, istri ditinggal semaunya di rumah, kesempatan suami tidak ada. Suami luar rumah kayak macan. Karena mumpung istri tidak tahu. Dia lebih takut kepada istrinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dia tidak memiliki ilmu. Tapi kalau dia memiliki ilmu, ilmu itu yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan menjaga dia. Karena itu kata Imam Ahmad, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan orang ini memiliki ilmu. Ya. Ilmu itu membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Karena itu orang yang berilmu, ilmunya akan menjaga dia. Tapi orang para pemilik harta ini, dia yang akan menjaga hartanya. Baru dia pergi semalam saja nginep rumahnya, aduh, rumah saya ini bagaimana yang hilang nanti hilang. Nah tenang kehidupannya. Dia akan menjaga hartanya. Karena itu kata ya, kata Ali bin Abi Thalib, sungguh telah meninggallah para pemilik ilmu. Dan telah meninggal pula para pemilik harta. Maka para pemilik harta ketika dia meninggal hilanglah dia dan pemilik ilmu ketika dia meninggal tapi mereka tetap hidup di hati-hati manusia. Dikenang, dikenang mereka. Ini siapa? Pemilik ilmu. Bukan pemilik harta yang dikenang. Korun tidak ada dikenang Korun. Ya. Firaun tidak dikenang Firaun, tapi dikenang dengan kejelekannya setelah dia meninggal. Demikian pula Korun. Tetapi Orang yang berilmu itu dikenang. Nabi kita kenapa mulia? Nabi kita itu mulia bukan karena harta, bukan karena kedudukannya. Tapi dia mulia karena ilmu yang disebarkan kepada manusia sehingga ilmu itu yang orang ingat kepada Nabi. Sampai mereka bisa melaksanakan kebaikan, tenang hati mereka dengan ilmu Nabi SAW yang membawa. Karena itu jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita remehkan ilmu. Karena itu sebagai ulama mengatakan Ya jangan kamu remehkan ilmu walau anta ulatsara walaupun kamu harus makan dengan tanah saja. Jangan sekali-kali kamu remehkan ilmu itu. Kita lihat memang kalau para ulama zaman dulu mereka mencari ilmu walaupun kencingnya dia minum berupa kali, jalan di tengah berbulan-bulan, di padang pasir, tidak ada mata air, tidak ada yang dimakan, tidak ada tempat berteduh. Tidur di situ serigala banyak. Dia dah minum lagi kencing dia diminum lagi, kencing lagi diminum sampai dia pingsan lagi, lanjut lagi berbulan-bulan hanya untuk mendapat satu hadis. Kita zaman sekarang betapa mudah naik pesawat satu jam sampai. Tapi jarang yang mau seperti itu, jarang. Jarang yang berpikir. Nah ilaha illallah. Jelas ya? Kalau kita merasakan untuk ilmu zaman sekarang sangat nikmat sekali. Apalagi kita memahami bahwa ilmu tersebut adalah kunci segala kebaikan seorang hamba. Jadi kita kembali lagi Imam Nawawi ketika beliau meninggal sungguh beliau ini diingat ribuan orang kalau salah 20 ribu orang ya yang mereka ini bersedih ketika meninggalnya Imam An Nawawi mereka mengantar jasad Imam Nawawi tersebut karena dia ini adalah yang membuat hidup hati-hati manusia tidak ada yang bisa menghidupkan hati manusia kecuali ilmu saja. Ilmu itu menghidupkan hati manusia. Karena itu disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, ilmu itu kadang disebut dengan sultan. Apa sultan? Pemimpin. Karena ilmu itu dia memimpin manusia. Dia akan memimpin jalannya manusia, disebut sultan. Karena disebut ilmu itu disebut dengan lafaz ruh di dalam Al-Quran. Allah SWT menurunkan kepada Nabi kita ruh apa itu ruh? Wahyu diturunkan. Sebab dia itu merupakan sumber kehidupan manusia. Karena itu Nabi SAW menggambarkan ilmu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah menurunkan hujan di muka bumi. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim perumpamaan Allah turunkan hujan maka menyirami bumi tersebut yang mati kemudian menjadi tumbuh hidup kembali dengan turunnya hujan saja. Demikian hati manusia diturunkan Al-Quran. Kalau dia mengambil Al-Quran ini sebagai ilmu dia, itu akan membuat hidup hatinya. Sebab hati manusia itu bagaikan bumi. Dan ada tiga jenis bumi yang menerima turunnya hujan. Ada bumi yang tandus. Ketika turun hujan, maka dia meresap air tersebut. Kemudian dia menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik. Demikian pula hati manusia turun Al-Quran kepada dia. Ilmu turun kepada dia. Maka hatinya yang awalnya gersang kemudian menyerap ilmu tersebut. Kemudian menjadi subur hatinya, menjadi hidup hatinya dan dia akan mengeluarkan juga yang baik-baik yang keluar dari dirinya. Ini yang pertama yang paling baik. Kemudian yang kedua, seperti batu yang menampung air hujan. Air tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya. Batu ya, ada lubang batu begini. Gitu. Tetapi yang lain bisa mengambil manfaat darinya. Dia sendiri tidak mendapatkan manfaat, tapi yang lain bisa mengambil manfaat darinya. Hewan bisa minum di situ, orang bisa ngambil air di situ, tapi dia yang menampung air dia sendiri tidak merasakan manfaatnya. Ini orang yang kadang memiliki ilmu, tapi dia sendiri tidak bermanfaat ilmu untuk dirinya. Tapi kalau orang bertanya kepada dia, dia kasih ini, paham orang. Ini dihindari juga bahaya diri kita kalau seperti ini. Karena orang menghafal Al-Quran bukan untuk diamalkan. Karena dia mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan. Tapi orang lain kadang bertanya dia, bagaimana nih hadisnya? Dia bacakan hadisnya. Tapi dia sendiri tidak mendapatkan manfaat. Ini sebutkan di dalam Al-Quran seperti apa? Himar. kan dalam surat Al-Jum'ah itu. Surat Jum'ah. Bahwasanya himar itu apa? Yahmilu asfaro. Dia itu memikul lembaran-lembaran, kitab-kitab. Tapi dia sendiri mendapatkan tidak manfaatnya? Tidak. Tapi yang dia bawa kebaikan. Demikian yang ketiga, ketika turun hujan di gunung ini tadi, di tanah ini, longsor dia. Bahaya untuk dirinya dan membahayakan yang lain. Demikian pula ilmu ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengambil ilmu agama, semakin rusak dirinya dan merusak orang lain. Tetapi mengatasnamakan agama juga. Dia pelajari agama malah tambah rusak, dan merusak orang lain lagi. Demikian Rasulullah gambarkan dan ini terjadi di tengah manusia, di tengah umat beliau. Paham ya? Di tengah umat beliau. Ini hal yang perlu dipahami. Sudah Sudah. Baik. Ya insyaallah taala nanti habis maghrib kita mulai membaca bab sabar ya di dalam kitab Biar Shalihin.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 Alhamdulillahi rabbil alamin.